Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Alhamdulillah Pada kesempatan ba'dal asr 19 Maret 2022 bertepatan dengan 15 Syaban 1443 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Qur'an khususnya di ilmi tafsir tafsir dari surat Al-Lahab dalam acara daurah di Kendari di Masjid Abu Dar Al-Ghifari di tempat saudara kita tercinta Ustadz Hasan Elsi yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ketiga dari pelajaran tafsir. Maka kita lanjutkan ucapan Allah Jalla wa'ala masih di ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka dari ucapan Allah Jalla wa'ala tabba. Maka dia dari segi ilmi sorf tabba. Faidahnya adalah di ilmi sorf disebutkan jenis dari fi'il. Maka dia fi'il sulasi al-mujarrad, fi'il dari tiga. Namun, di sini dinamakan dengan istilah mudha'af. Apa itu fiilul sulasi al-mujarrad al-mudha'af tabba? Maknanya ainul fi'li dan lamul fi'li dari huruf yang satu. Maka tabba tabba siada abila habiwa tabba maka tabba fi'lun sulasi mujarrad dari tababa. Dan dinamakan dengan mudha'af dikarenakan ainul fi'li di mana ainul fi'li di sini fa'ala tababa ba yang pertama. Dengan ba yang kedua ainul fi'li dengan lamul fi'li min jinsin wahid dari huruf yang satu yakni ba. Maka di ilmi saraf ditasdidkan. Diidghamkan dengan tasdid, maka jadi tabba Asalnya tababa, ainul fi'li dan lamul fi'li harf yang wahid. Dan seperti ini banyak di dalam lugatil Arabia dan di Al-Qur'an juga seperti syakka. Asalnya syakaka dan rodda seperti di hadis man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Asalnya dari rodada. Maka rodda yaruddu kemudian raddun sebagai masdar dia juga dari fi'li sulasi al-mudha'af. Yang ainul fi'li dengan lamul fi'li harfun wahid. Maka roda asalnya rodada ainul fi'li dal lamul fi'li dal. Syakka keraguan dari syakaka. Maka ainul fi'li dan lamul fi'li harful kaf begitupun di sini. Tabba asalnya tababa. Maka ainul fi'li dan lamul fi'li dia dalam permasalahan jinsin wahid. Kemudian dari faidah juga di dalam permasalahan tabbat yada ini maka tabbat yada berpindah kita kepada ucapan yada maka kedua tangan yada di sini adalah fa'il dan fa'il di sini yada asalnya adalah yadan. Karena dia ismun musanna. Kalau satu yad tangan satu. Kalau dua menjadi yadan. Namun yang menjadi masalah di sini mana nunnya? Asalnya yadan, lalu di sini mana nunnya? Di sini hanya ada alif tabat yada seperti tertulis di Al-Qur'an tabat yada maka bagaimana dengan nun yang ada di sini maka di sini masuk kepada kaidah barakallahu fikum bahwa nun yang merupakan menunjukkan musanna dengan alif yadani jika dia dalam keadaan mudhaf maka dihapuskan nunnya karena masuk mudhaf ilaih Mana mudhaf ilaih? Yada abi lahabi watab. Maka abi mudhaf ilaih sehingga alif di sini dihapuskan. Ah, nun di sini dihapuskan litahfif untuk meringankan. Maka asalnya yadani abi lahab. Maka dikarenakan dia dalam keadaan mudhaf maka dihapuskan nunnya. Maka ini dari faidah ayat ini tabat yadani asalnya adalah yadani. Namun dikarenakan dia mudhaf maka dihapuskan menjadi tabat yada. Kemudian faidah yang keberapa? Kelima dari tafsir ayat yang pertama ini tabat yada maka yada di sini dia adalah sebagai fa'il dan di sini menunjukkan bahwa yad adalah musanna dan muannas. Maka yadan kedua tangan di lugatil Arabiah didudukkan dari segi ilmu i'rab sebagai muannatsah, sebagai perempuan sebagai irobnya i'rob muannas. Maka dijadikan kaidah bahwa anggota badan juz'ain minal ajsad au adzam fahiya muannatha. Setiap anggota badan yang terbagi menjadi dua kanan dan kiri maka dia muannatha. Mana contohnya? Kedua tangan. Maka tangan kita ada kanan dan kiri. Maka di lugatil Arabiah dia harus mu'annatsah. Bukan maskulin, bukan mudakar. Mana dalilnya? Ayat ini. Allah berfirman, Tabat yada abilahabi wa tab. Celakalah kedua tangan dengan kalimat mu'annatsah dengan masuk ta taknis. Menandakan bahwa kedua tangan ini irobnya dalam keadaan mu'annathah. Dan contoh yang lain, seperti misalnya telinga. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah, Allah berfirman, linajaala halakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah." Udhunun wa'iyatun. Maka udhunun disifatkan di sini mu'annas Kenapa? Karena disifatkan dengan wa'iyah. Ada tak marbutoh. Menandakan udunun wa'iyatun. Bukan udunun wa'iyun. Mudakar. Tetapi wa'iyatun. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa telinga bagian dari tubuh dua kanan dan kiri. Dan begitu pun selain dari tangan juga juga mata. Seperti di dalam ayat uh, di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah tentang sifat surga mala ainun apa ra'at mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin maka di sini pendengaran kuping ada dua berarti muannas dan mata penglihatan ada dua mata kanan mata kiri maka muannas maka di sini sifat surga itu adalah mala ainun ra'at. Tidak pernah dilihat di muka bumi ini tentang surga. Syahidnya ra'at. Ra'at adalah fi'lun madi yang masuk kepadanya tak tak takni seperti tabat. Karena apa? Fa'ilnya ainun dan ain adalah mata dari dua anggota badan yang ada dua juz bagian kanan dan kiri maka dia mu'annata. Dan telinga juga wala udunun samiat dan tidak pernah didengar oleh telinga tentang sifat surga ini. Maka sami'at fi'lun madi yang mana fa'ilnya udunun dinamakan sami'at karena mu'annathah fa'ilnya udun seperti tabat yada. Maka kalau begitu bagaimana prakteknya di dalam ayat kemarin waktu kita ceramah khutbah Jumat di surat Al-A'raf. Lahum qulubun la yafqahuna biha Walahum adanun la yusmi'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Maka a'yun di sini dan juga udhunun la yusmi'una biha dengan domir ha. Bahwa mempunyai mata tetapi tidak mampu untuk melihat. Domir ha kembali kepada mata. Dan domir ha yang kedua kembali kepada udun. Maka di sini juga menjadi pendalilan bahwa mempunyai mata lakin layub siruna biha dengan kedua matanya. Ha kembali kepada ayun, ain, ayunun dan ain dua anggota badan yang kanan dan kiri maka dia mu'anathah sehingga dikembalikan dengan domir biha bukan bihi. Walahum adanun la yusmi'una biha. Kembali dengan ha, tidak bihi. Maka ini pun dalil mu'annathah. Maka ini contoh-contoh dari mata dan juga dari telinga dan juga dari tangan. Maka tabbat hiada abila habi watab. Di sini dia mu'annathah dikarenakan dua anggota badan dan ini menjadi kaidah setiap dua anggota badan yang kanan dan kiri, maka dia itu dibagi menjadi mu'annath, tidak mudakkar. Adapun satu kesatuan seperti ra'sun, kepala, maka ra'sun mudakkar. Bahkan hati pun kadang mudakkar dan itu kebanyakan karena dia satu. Dan faidah yang berikutnya dikatakan oleh Allah Tabat yada Abi watab. Maka celakalah abilahab, Karena kekufurannya dan menghina Nabi, celaka wahai Muhammad. Untuk ini kami dikumpulkan turun ayat Allah tabat yada. Permasalahan di sini faidahnya adalah di dalam lugatil Arabiyah jika Allah menginginkan seseorang itu diganti dengan sebagian anggota badan. Saya tanya sekarang, yang diadab di api neraka dari Abu Lahab, apanya? Apakah tangannya saja atau seluruh badan? Dijawab silakan. Hah? Yang diadab tangannya saja atau seluruh badan? Seluruh badan, seperti Allah berfirman, saya sela naron datalahabin. Maka akan dipanggang jadi Abu Lahab guling. Dipanggang semua badannya kepalanya, tangannya, kakinya, semuanya. Saya sela. sele naron dahal datalahab atau saya sela naron datalahab maka yang diinginkan dipanggang seluruh badannya. Bagi pertanyaan di sini, bakia ya soal huna. Kenapa disebutkan hanya tangan oleh Allah? Kenapa tidak kecelakaan bagi seluruh badan Abu Lahab? Tapi diwakilkan dengan tangan inilah. Dari lugotil Arabiyah. Dari balabah lugotil Arabiyah. Kebanyakan Allah menggantikan badan yang utuh. Diambil perwakilan dari badan adalah tangan. Kenapa tangan tidak kaki? Kenapa tangan tidak afwan Mr. P? Kenapa? Harus ada sebabnya. Karena tangan itu dia yang melaksanakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Maka diwakilkan oleh Allah dengan tangan. Maka oleh sebab itu, banyak di dalam ayat Al-Quran, Allah mengganti dari perbuatan dosa anggota badan dengan tangan. Contohnya seperti Allah berfirman, Zoharol fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Zoharol fasad, fil barri wal bahr. Maka telah jelas, telah tampak al-fasad dan kehancuran di muka bumi ini, di laut dan di daratan dengan adanya tsunami dan dengan adanya the earthquake ataupun gempa bumi yang amplitudo tektoniknya 9,5 Richter dan sebagainya, zaharul fasad fil barri wal bahr. Telah jelas fasad kehancuran di muka bumi ini apa penyebabnya? Bima kasabat aidin nas. Karena tangan-tangan manusia. Maka diwakilkan oleh Allah yang berbuat keburukan itu tangan-tangan manusia. Apakah dalam permasalahan perzinaan adalah tangan? Tidak. Tetapi alat kelamin. Maka apakah dalam dosa gibah, namimah, mencela ulama dan mencela amir kita, presiden kita. Tangan atau mulut? Gibah, namimah, tangan atau mulut? Mulut. Maka banyak dosa-dosa dari alat-alat yang bukan dari tangan, dari mulut dan keyakinan. Seperti mereka orang-orang musyrik, orang-orang kufar, Yahud wan Nasara, dan Budi, dan Hindi, dan yang lainnya. Maka mereka keyakinan, hati, bahwa Rob mereka seperti orang Hindu menjadikan dewa-dewa diyakini bahwa mereka ada dewa Siwa, dewa yang mengatur alam raya. Afwan, dewa Siwa, dewa yang menciptakan alam raya. Dewa Wisnu, dewa yang menjaga kelestarian alam raya. Dewa Brahma, dewa api. Dewa Bayu, dewa angin. Dewa Aswin, dewa kesembuhan. Dewi Sri, Dewi Padi. Oh jadi dalang kita. <laughs> Menyebutkan dewa-dewa. Tinggal si cepot. Dan yang lainnya. <laughs> Alhasil. Ini adalah nama dewa-dewa dari kitab Mahabharata. Yang ditulis oleh Brahmana Wisesa. Manusia. Penyair. Dinamakan Brahmana. Dan dinamakan sebagai tukang puisi membuat kitab Mahabharata, dihayalkan ada Wisnu, ada Siwa, ada Bayu, ada Aswin, ada Brahma, akhirnya disembah. Maka mereka menyembah Krishna, utusan dari Wisnu, avatarnya dari Wisnu, berwarna biru, dan sebagainya. Maka keyakinan-keyakinan ini dari mana sumbernya? Dari kitab Mahabharata yang dibuat oleh pujangga ahli bahasa India. Maka seperti ini amalan apa? Amalan hati. Namun kenapa Allah berfirman al fasad fil barri wal bahr bimaka sahabat aidin nas dari tangan-tangan mereka karena tangan diwakilkan oleh Allah Jalla wa sebagai anggota badan yang berbuat keburukan, kesyirikan, kekufuran, gibah, namimah dan sebagainya. Maka di sini Abu Lahab saya selanaron zatalahab. Akan dipanggang di api neraka. Bukan tangannya saja, seluruh badannya. Namun kenapa diwakilkan oleh tangan? Padahal dia kafir musyrik. Keyakinan hatinya. Bukan tangannya yang musyrik. Tapi keyakinan hatinya sampai dia mengatakan, Taban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Alihada jama'atana hanya untuk ini. Kamu mendakwahkan kepada tauhid. Dan kami gembong Quraisy menyembah patung berhala menyembah Lat, Uzza, dan Hubal, kemudian kamu mengajak kepada tauhid, celaka kamu wahai Muhammad, turun ayat tabat hiada abilah habi watab padahal yang kufur dan syirik hatinya namun diwakilkan oleh Allah sebagai tangannya paham ya maka dari uslub lugatil arabiyah diganti anggota badan dengan tangan sebagai hasil perbuatan tangannya dan faidah juga di dalam ayat ini adalah wajibnya dihapuskan nun. Telah tadi disebutkan kayaknya ya. Maka dihapuskan nun yang asalnya yadani abilahabin karena dia dalam keadaan mudhaf maka asalnya yadani abilahab menjadi yada abilahab. Wajib dihilangkan nun al muthanna ataupun nun al-jama'. Maka oleh sebab itu seperti kita berikan contoh di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina warasulih wa rasulih." Mana pendalilannya? Baina yadailah Maka yadai asalnya yadain lah. Namun karena dia mudhaf yadailah maka dihapuskan nunnya maka asalnya kedua tangan Allah yadain lah. Maka begitu pun di sini tabat yadani asalnya. Maka dihapuskan wajib litahfif karena mudhof ilaih maka tidak dibaca tabat yadani abilahabi watab tapi tabat yada abilahabi watab dihapuskan nunnya <coughs> dan begitu pun dari faidah ayat ini di ayat pertama dari surat Al-Masad tabat yada abilahab siapa dia Abu Lahab sekarang kita masuk kepada data dan biografi Abi Lahab. Maka Abu Lahab barakallahu fikum, dia adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Maka dia dari nama kesirikan Abdul Uzza dan mereka kufar Arab menyembah dari patung yang besar ataupun berhala yang besar Lat, Manah, Uzza dan Hubal. Maka dia dengan bangga menamakan dirinya Abdul Uzza, maka nama kesirikan Hamba dari Uzza. Maka itu nama asli dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Dan dia barokallahu fikum, paman Nabi sangat dekat kerabatnya dengan Nabi. Asal dari kunyahnya bukan Abu Lahab. Maknanya Abu Lahab bukan kunyah. Awas. Ada kunyah namun dia itu adalah lakob. Adalah alias atau gelar. Adapun kunyah maka dia mempunyai anak namanya Uqbah. Maka dia kunyahnya Abu Uqbah. Afwan Abu Utbah. Dia mempunyai anak Utbah ibni Abi Lahab. Maka dia kunyahnya adalah Abu Utbah. Lalu Abu Lahab apa itu kunyah? Bukan. Dia lakob alias. Kenapa dilakobi dengan Abu Lahab? Apa makna Lahab? Maka disebutkan surat Al-Lahab. Al-Masad itu dengan surat Al-Lahab karena panas yang membara. Warna yang membara, merah yang membara. Itu makna Al-Lahab. Lalu bagaimana lakob Abu Lahab? Lakob bagi dia li israki wajhihi wa jamalihi. Maka dia dari orang Arab Quraisy yang jamil. Yang wajahnya sangat tampan. Dan warnanya putih. Saking putihnya orang-orang yang biasa putih. Walau alam saya belum pernah punya istri orang Indonesia promosi. Putihnya orang Indonesia walau alam yang saya tahu putihnya kekuning-kuningan. Kuning langsat. Lain. Adapun Arab seperti Eropa maka putih saking putihnya kemerah-merahan. Maka Nabi memanjakan istrinya Aisyah, Ya Humairah, wahai yang pipinya putih bersih kemerah-merahan. Maka jenis kulit dari Arab seperti Eropa, dia putih, namun saking putihnya, kalau malu kita puji dan kita candai istri kita yang putih, maka dia itu kemerah-merahan. Seperti istri Nabi ya Humairah. Maka ini adalah dari gen kulit endodermis orang Arab putih langsat, eh, putih bersih, namun jika terkena panas atau merasa malu dan sebagainya kemerah-merahan, berubah. Jadi merah pink, bukan merah-merah darah, merah pink. Maka di sini Abu Lahab seperti itu. Maka dia sangat tampan dan putih. Dari ketampanannya kadang-kadang di saat dia dalam keadaan mungkin kepanasan, karena di Mekah panas seperti antum yang datang umroh ataupun haji panas. Di saat siang hari panas, memerah pipi-pipi dan sebagian wajah dari Abu Lahab menjadikan lebih tampan. Isrokul wajah. Seperti membara, maskulin, seperti itu. Namun tidak ada faedah ketampanannya karena kafir. Lebih baik kita yang tidak begitu tampan tetapi muslim salafi jadi promosi lagi. Maka di sini disebutkan bahwa Abu Lahab bukan kunyah anaknya Lahab bukan, tetapi dia alias ataupun lakop dikarenakan israqil wajah karena wajahnya yang tampan kemerah-merahan dikarenakan itulah gen dari Arab dan dia dalam keadaan paman Nabi dan paman Nabi yang paling jahat kepada Nabi. Tidak ada dari paman-paman Nabi yang lebih jahat kecuali dari Abu Lahab ini. Karena dia memang sifatnya seperti itu sehingga dia sangat membenci Nabi Muhammad di saat mendakwahkan tauhid dan dia orang yang paling gencar permusuhannya dari kerabat terdekat berbeda dengan Abu Talib Abu Talib meskipun mati dalam keadaan kekufuran, namun dia mencintai Nabi Muhammad dari segi kefamiliaran, dari segi keanggotaan keluarga. Adapun dari segi menolong karena dakwah, tidak. Maka di sini perbedaan antara Abu Talib sama-sama paman dengan Abu Lahab, Abu Lahab menampakkan kebencian kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dakwah tauhid. Maka banyak di dalam hadis yang mana disebutkan di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Rabi'ah ibnu Abbad semenjak dia kecil dia mempersaksikan Nabi berdakwah kepada tauhid. Berkata Rabi'ah ibnu Abbad, Ra'aitu Rasulullah SAW wa huwa yad'u nas ilal Islam bidil majaz. Wa khalfahu rajulun ahwal yakul. La yaglibannakum hada an dinikum wa dini abaikum. Maka Rabi'ah Ibnu Abbad yang masih kecil pada saat itu, dia melihat Nabi di Dhil Majaz, dekat dengan Ka'bah. Di saat musim haji datang berbondong-bondong manusia menyembah kepada Allah dalam dalam keadaan berhala. Maka di saat mereka menyembah Lat, Uzza, dan Hubal dan 360 patung yang ada di dalam Ka'bah, Nabi Muhammad menjadikan momen yang penting itu berdakwah tauhid. Maka dikatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, Takutlah kalian kepada Allah. Sembahlah Allah yang satu. He is the one and only. Maka Abu Lahab langsung mengcounter dakwah Nabi. Dikatakan, layak libannakum hada andinikum. Janganlah kalian mendengar ucapan anak muda baru kemarin sore yang baru tumbuh gigi serinya ini. Jangan, jangan didengar. Maka perlawanan dan counter dari Abu Lahab kepada dakwah tauhid sangatlah keras. Berkata Rabi'ah Ibnu Abbad kepada bapaknya, seorang sahabi juga, dikatakan, Kultuli abi wa ana gulam." Dan aku anak kecil pada saat itu. Man hada al-ahwal? diyam si khalfahu. Qala hada ammu Abu Lahab. Siapa orang yang di belakangnya dan mengkonter ucapan Nabi? Jangan dengar. Jangan kalian terpengaruh oleh ini. Nanti di riwayat ada lebih sangar lagi. Maka dia adalah pamannya Abu Lahab. Dan di riwayat yang lain disebutkan di saat Nabi mengatakan ya ayuhan nas kullu la ilaha tuflihu dikatakan oleh Abu Lahab ya ayuhan nas lagi la yaglibannakum minal uzza walat Fala tasma'ulahu wala Dan disebutkan huwa sobi'un kadzab. Bahwa dia adalah orang yang aneh dan orang yang pendusta. Maka lihat bagaimana keluar cercaan innahu sobi'un innahu sobi'un kadzab. Dia adalah orang yang stranger aneh dan orang yang pendusta kepada Nabi Muhammad. Maka Inilah sifat yang buruk dari Abu Lahab. Adapun khobar yang kami berikan tadi dari sahabat Rabi'ah ibnu Abbad dan dari beberapa riwayat sampai disebutkan innahu sabiun kadab maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari riwayat Abdurrahman ibnu Abi Zinad dari bapaknya dari Rabi'ah ibnu Abbad maka seluruh rijalnya sikot maka ini dari keadaan Abu Lahab dan Abu Lahab saking kerasnya semua paman-pamannya di saat dikumpulkan oleh Nabi dan Nabi mendakwahkan tauhid, maka semuanya diam menghargai ucapan Nabi. Datang padanya paman-pamannya yang masih kafir, musyrik, diam. Di saat Nabi mengajak kulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah kalian akan selamat dari api neraka. Diam. Kecuali pamannya yang satu ini saking kerasnya kepada dakwah tauhid dia berteriak, dia berteriak, "Ya Muhammad, alihada jama'tana tabban laka sairal yaum." Wahai Muhammad, hanya untuk ini dakwah tauhid. Hanya untuk ini kamu mendakwahkan kami tauhid sepanjang waktu kami berdiri di depan kamu hanya untuk ini tabban laka. Celaka kamu wahai Muhammad. Maka tidak ada dari para gembong-gembong Quraisy yang menghina Nabi kecuali Abu Lahab dengan beraninya. Maka kalimat watab tabat hiada abi lahabi watab maka dia adalah maktuf kepada tabat yang sebelumnya. Lalu jika dipertanyakan kenapa Allah mengulangi? Di ayat pertama disebutkan tabat hiada abi lahabin watab sama dengan filun madi tabba juga dan tabba dan celakalah disebutkan oleh ahli balaghah, ahli lughah untuk taukid. Di saat Abu Lahab menghina Nabi dengan celakalah kamu wahai Muhammad. Sepanjang hari ini kami dikumpulkan untuk mendengar kalimat tauhid kamu itu, celaka kamu, turun ayat dengan taukid tabat yada abi lahabiu watab. Celaka itu bukan Muhammad, Rasulku. Tetapi yang celaka itu kamu, wahai Abu Lahab, dan watab mampuslah seperti itu maknanya. Celakalah kamu. Sehingga diberikan taukid dengan ucapan watab di sini. Dan juga faidah dari ayat ini masih ada berapa? 5 menit? 7 menit? Faidah dari ayat ini, ayat ini adalah dari ayat yang ada asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Kisah tentang turun sebab ayat ini. Maka turun sebab ayat ini datang di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari dua sahabat. Dari Abi Hurairah dan juga dari Ibnu Abbas yang kisahnya sama. Maka kisahnya di dalam dua hadis ini dari Abi Hurairah dan Ibnu Abbas yang mutafakun alaih. Lama nazalatil ayah. Di saat turun ayat. Wa angzir ashirotakal akorobin. Maka wahai Muhammad. Wa angzir ashirotakal akorobin. Maka serulah dari kerabat-kerabat kamu wahai Muhammad untuk masuk kepada Islam dan masuk kepada tauhid dalam peribadatan. Maka Nabi yang di dalam ayat sebelumnya ya ayuhal muzammil yang kaget dan takut sehingga dia berselimut kum fa'angdir maka serulah ini dia. Setelah itu datang ayat wa'angdir ashiratakal akrobin. Berdakwahlah kepada kerabat terdekat kamu wahai Muhammad dari kelompok Quraisy. Maka dikisahkan di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah Quraisyan mengumpulkan Quraisy dari kobilahnya dan Quraisy adalah kobilah yang besar. Dari kobilah Quraisy ada marga-marga yang kecil di Arab disebutkan fukhud, cabang-cabang. Maka di sini Nabi mengumpulkan mereka dan Nabi naik ke atas yang sekarang dinamakan dengan Bukit Sofa dan sekarang Sofa sudah tidak seperti zaman dulu. Sofa di zaman dulu berbentuk bukit yang tidak terlalu tinggi namun bisa naik dan terlihat oleh manusia di bawahnya. Sekarang sudah dibentuk gedung menjadi sofa, menjadi amalan sa'i. Maka di zaman itu Nabi naik kepada bukit sofa. Kemudian Nabi menyeru kepada seluruh Quraisy yang diundang olehnya karena ayat ini, wa angdir ashiratakal akrobin. Seruklah, kumpulkanlah mereka untuk masuk kepada Islam. Maka Nabi menyebutkan marga-marganya dari Quraisy. Disebutkan, Ya Bani Lu'ay ibni Ka'ab, Angkidu angfusakum minan nar. Wa ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, Angkidu angfusakum minan nar. Wa ya Bani Abdul Muttalib, Angkidu angfusakum minan nar. Wa ya bani Hashim, angkidu angfusakum minan nar. Wa ya bani Hashim, wa ya Fatimah binti, angkidi angfusaki minan nar. Angkidi nafsaki minan nar. Fa inilah amliku lakum minallahi syai'a. Maka aku Muhammad tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka wahai kerabatku, tapi masuklah kalian angkidu angfusakum minan nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dengan kulu la ilaha illallah tuflihu. Sebutkanlah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. He is the one and only. Maka ini dakwah Nabi kepada seluruh kelompok Quraisy dan cabang-cabangnya sebagai amalan dari perintah Allah wa angdir ashirotakal akrobin. Kecintaan Nabi kepada kerabatnya agar selamat dari api neraka. Angkidu angfusakum minan nar dan bahkan, bahkan kepada putrinya waya Fatimah binti angkiri nafsaki minan nar. Selamatkan diri kamu dari api neraka. Apa jawaban dari paman yang durhaka ini? Tabban laka ya Muhammad alihada jamak tanah sairal yaum. Celaka besar wahai kamu wahai Muhammad. Engkau kumpulkan kami gembong-gembong Quraisy yang besar yang diakui oleh Jaziratul Arab. Kemudian semuanya di bawah kamu dan mendengar ceramahmu tentang tauhid, celaka besar kamu. Allah menurunkan ayat Al-Lahab ini. Difa'an, membela nabinya. Bahwa yang celaka bukan nabinya dengan mengajari tauhid, tetapi Abu Lahab yang menghina nabinya, maka turun ayat ini. Tabat yada abilahabi watab. Celakalah kamu wahai Abu Lahab. Dan celakalah watab. Maka ini taukid. Kemudian setelah itu disebutkan saya selanaron datalahab. Bahwa dia akan dipanggang menjadi Abu Lahab guling di api neraka. Jadi lapar. <laughs> Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidak bermanfaat bagi Abu Lahab apa-apa yang dia dapatkan dari harta, jabatan, kekuasaan, terkenal sebagai Bani Quraisy tidak ada manfaatnya. Saya selanaron data lahab akan dipanggang di api neraka. Kemudian setelah itu menceritakan tentang istrinya, Hamalat al-Hatab. Maka syahidnya, ayat ini asbabun nuzulnya adalah setelah turun wa angdir ashirotakal akrobin, maka Nabi mengumpulkan kelompok Quraisy dan dibantah oleh Abu Lahab, turunlah ayat Al-Lahab ini bantahan kepada Abu Lahab, maka ini dari ayat ataupun dari surah yang ada asbabun nuzulnya. Sudah selesai. Masih ada pembahasan namun